Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddini wa man walah wa ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار فحياكم الله أيها الإحواننا fi ta'atihi wa salamah fi dunya wal akhirah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa taala pada kesempatan siang ini kita kembali dipertemukan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita teringat apa yang lisan mulia Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bimbingkan ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت بهم السكينة وغسيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة wa dzakarallahu fi man indah Nabi Rahmah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bisarah kabar gembira kepada umatnya ini dari lisan mulianya beliau bersabda tidaklah ada sebuah kaum dimanapun berada namanya kaumun ini umum nakirah sehingga mencakup dari generasi terbaik dari kalangan para sahabat ridwanul Halim ajmain hingga kaum-kaum tadi mencakup dari kalangan ajamiyun dimanapun berada hingga yaumul kiamah. selama mereka kondisinya berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala berkumpulnya di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tempat terbaik di muka bumi di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul, mereka berada di situ. Tidak ada niatan kecuali untuk talabul ilmi syar'i. Membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya saling mengkaji mempelajari bagaimana makna-makna ayat Allah Subhanahu wa taala tadi tafsir-tafsirnya hukum yang terkandung ketika merupakan ahkam syariah atau kisah apa yang bisa diambil ibrahnya bisa diteladani demikian seterusnya maka jaminan dari Nabi Allah alaihi salatu wasallam yang beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya melainkan apa yang beliau sampaikan, sabdakan, bimbingan semuanya datang dari wahyu ilahi. Illa nazalat bihi musakinah. Melainkan turun terhadap mereka yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tadi yang mereka mempelajari kitabullah tadi saling berwasiat dengannya turun as maka salah satu upaya meraih ketenangan hidup ini adalah dengan mengikuti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sadakan ini karena asakinah ayolah ya ayyuhal rahimani wa rahimakumullah jami'an perkara yang kulul insan yata'assaq betul-betul ingin rindu kolbunya itu berapa banyak kita lihat untuk meraih yang namanya ketenangan seseorang ini banyak tertipu ghururan dari perkara-perkara yang kondisinya mengarah Mungkin sepintas dia merasakan ketenangan Tapi kemudian hilang lagi Beda dengan apa yang datang bimbingannya dari Nabi Allah alaihi salatu wasallam yang kondisinya beliau terbimbing dari wahyu ilahi. Asakinah betul-betul merasuk dalam kolbu orang yang mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi Allah alaihi salatu wasallam tadi. Upaya bermajelis ilmu, duduk di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, saling mengkaji satu dengan yang lainnya berbagi faedah. Masya Allah, betul-betul asakinah yang hakiki. Mereka merasakannya. Ini yang pertama. Kata Nabi Rahmah alaihi salatu wasalam lanjutannya, wa ghasiyat humur rahmah ar-rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan yu'ti may yasha bagi siapa yang dikehendaki maka ketika seorang ini mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala upaya yang dia bisa tempuh salah satu di antaranya adalah dengan berada di majelis ilmu syar'i Barakallahu lana wa iyyakum sehingga betul-betul diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tadi. Dan yang berikutnya wa hafadhumul malaikah mereka mendapatkan penjagaan dari para malaikat. Kita tahu siapa para malaikat itu. Para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disifati dari ucapan para malaikat sendiri di dalam surah Al-Baqarah pada awal-awalnya wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisulak kami kata para malaikat ini yang senantiasa mensucikanmu bertasbih denganmu mujimu yang mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang menjaga sudah dari kalangan para malaikat siapa yang nggak merasa aman betapa nikmat yang namanya al-aman ini mahal nilainya apalagi di zaman seperti ini Berapa banyak yang kita tahu lita kribil faham untuk mendekatkan pemahaman ayo ikhwanana rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang yang mungkin baru sedikit dari kepemilikan harta dunia mungkin sebesar biji kuku lah dia dapat intan atau mutiara lah mungkin sekarang ini kan ini dia berupaya menjaga dengan penjagaan yang sangat dia mungkin kasih yang namanya apa kotak kecil dikasih kunci-kunci rahasia terjadi kan kotak kecil tadi belum dia merasa aman kasih dalam almari almari mungkin yang ada beberapa kunci dari samping kanan kiri mana yang bisa dibuka, orang susah. Untuk menjaga tadi, hartanya yang kecil dari perkara dunia tadi. Almarinya nggak main-main, dia simpan dalam ruang khusus mungkin dalam kamarnya, kamar pribadi. Ada pintu-pintu rahasianya lagi, kunci-kunci rahasia lagi, masya Allah. Dan kita tahu, almarit tadi yang di dalam kamar-kamar tadi dalam ruangan besar dalam sebuah rumah. Rumahnya ada kuncinya lagi, masya Allah. Rumahnya dikelilingi pagar. Di depan pagar poster sendiri untuk apa? Security ya, satpam, masya Allah. Itu namanya al-aman. Merasa dia sudah dengan itu tadi dapat la abadan kecemasan dalam kolbunya rasa takut terkait dengan hilangnya harta yang kecil mungkin tadi itu luar biasa mengusik ketenangannya jadi nikmatul aman ini perkara yang sangat besar kedudukannya dalam syariat yang mulia ini. Ayolah wanana rahimani wa rahimakumullahu jami'an ketika penjagaan tadi diserahkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya yang mulia dari kalangan para malaikat. Maka ini fadilah yang sangat besar. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang hendaknya masing-masing kita betul-betul menyadari dan mengetahui bagaimana kadar besarnya. Sehingga gak main-main. Penjagaan langsung diserahkan kepada makhluk-makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Rabbuna Ta'ala. Demikian lisan mulia Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan wa humul malaikah. Para malaikat yang menjaga mereka. Orang-orang yang berada di majalisul ilm. Masya Allah. Demikian pula lisan mulia Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam melanjutkan terkait dengan sabdanya tadi wa dzakarallahu fi man indah dan Allah langsung yang menyebut-nyebut hamba-hambanya tadi yang berada di Baitullah untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang bersumber dari kitabullah dan juga sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam dibangga-banggakan di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia pula di arsnya sana. Masya Allah. Ayolah wanana, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita kembali ingat yang demikian tadi menjadikan hati-hati kita masing-masingnya kembali semangat. Betapa fadilah yang Allah swt janjikan adalah besar sekali. Maka dari manapun asalnya, jauh bagaimanapun menempuhnya, ketika sudah berada dalam apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tadi, maka banyaklah berharap kita bagian dari yang dikehendaki padanya kebaikan. Wa nasallallahu alaihi Demikian pula ketika kita menghadapi dari masaib masaib dunia musibah-musibah yang ada di dalam dunia ini yang masing-masing kita tentu tertimpa padanya baik itu bersifat materi ataupun bahkan mungkin terkait dengan keselamatan jiwa karena kita ini bagian dari orang-orang yang sedikit adanya. Kenyataannya dimanapun berada yang namanya ahlus sunnah, Orang yang berusaha kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaful awmah ini sedikit dan justru ketika nggak sedikit kita bertanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membimbingkan dengan lisan mulia beliau menyatakan Innal Islama bada ghariban fasya'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba Sesungguhnya Islam itu diawali, dimulai awal kalinya muncul kondisi asing. Kabilahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kabilah yang besar saat itu. Kerabat beliau dari kalangan paman-paman beliau adalah yang mengurus, yang mengatur di Baitullah Ka'bah saat itu. Tetapi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada Islam, menyeru kepada tauhid, Kulu la ilaha illallah tuflihu. Apa mereka menjawabnya? Inna hadha lasyun ujab. Aja'ala alihatan ilahan wahidan inna hadha lasyun ujab. Mereka heran kok ada ya tiba-tiba muncul wong kita udah biasa sesembahan ini banyak masing-masing daerah tuh punya kebanggaan tersendiri sembahannya lah kok kata orang sana di Jawa itu ujuk-ujuk fujaatan tiba-tiba muncul menyeru beribadah hanya kepada Allah semata aneh saat itu betul-betul asing dalam kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu memiliki gelar yang namanya Al-Amin. Jauh masanya sebelum diutus sebagai nabi dan rasul. Sebelum membawa risalah. Tapi mereka tetap membalikkan fakta. Demikian kenyataannya. Maka fasayaudu ghariban kama bada'a. Maka perkara yang pasti kembali lagi menjadi asing Islam ini sebagaimana awal kalinya. Tetapi diingat Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutus di sini, sehingga cuman asing kembali asing selesai dah. Memberikan bisa roh kabar gembira. Fatuba lil Maka berbahagialah bagi orang yang asing kala itu. Maka perhatikan ayolah wanana fahayakumullah fi ta'atihi wa salam في dunia wal akhirah wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang demikian ini fadlu minallahi rabbuna tabaraka wa taala yang tidak mudah seseorang untuk meraihnya. Maka ketika dia mendapati masaibud dunia, ujian-ujian dari duniawi, baik materi ataupun terkait dengan masalah anggota badan kita bahkan sampai kejiwaan. Maka hendaknya kembali seseorang ini dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena memang seorang mukmin itu pasti mendapatkan ujian dan cobaan ketika hidup di dunia ini. Di mana terkait dengan tingkatan dan marotip imtihan dan ujian ini berbeda-beda. Asadul bala al-anbiya thumma al-amsal wal amsal. Paling berat ujiannya itu dari kalangan para anbiya. Kemudian yang setelahnya istilahnya. Maka ketika adanya ujian-ujian yang menimpa masing-masing kita, kita tidak sendiri Mungkin ada yang diuji Bapaknya Orang tuanya Menentang dengan keras Karena keanehan Keras perilaku yang berbeda Dari amaliyah ibadah sang putra Atau anaknya tadi Maka baca dari kitabullah Kembali kepada Al-Quran Di situ dikisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala fattabi millata Ibrahim. Dan ikutilah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam milahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam gak ada saat itu yang mengikutinya seorang diri. Bahkan yang menentang langsung awal kalinya adalah bapaknya. Sudah ada pelajaran. Sehingga kita merasakan bukan orang pertama. Kita ini hanya mengikuti orang-orang terdahulu dari kalangan salafun saleh. Ketika mungkin diuji barakallahu iyyakum istrinya, orang terdekat katanya gitu kan. Yang hari-hari kita bersamanya mungkin. Berat kita ini nanti ini. Tidak ingatkah kita bagaimana Nabiullah Nuh eh, Nabiullah Lut alaihissalam bahkan yang mengkhianati adalah istrinya sendiri. Sehingga sudah ada pelajaran yang demikian ini. Demikian seterusnya para anbiya wa rusul telah memberikan hibrah yang besar kepada kehidupan dakwah ilallahi rabbuna tabaraka wa taala ini. Maka ketika ada fitnah-fitnah yang melanda di wilayah atau daerah masing-masingnya maka ini bentuk ujian yang justru akan meningkatkan kadar keimanan bagi orang-orang yang kondisinya sabar dan kokoh. Dan senantiasa kembali merujuk kepada bimbingan-bimbingan yang sahih dari para para ulama una. Barakallahu lana wa iyyakum. Maka dari bimbingan syariat ini ketika terjadi beberapa muskilah atau masyakil-masyakil dalam dunia ini yang mungkin dianggap atau dipandang perkara yang berat maka hendaknya kita kembali mengikuti bimbingan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan syariat at-taubah wal istighfar karena masing-masing kita ini tidak merasa aman ketika ada ujian dan imtihan, mungkin kita menengok dan menyaksikan orang di sekitar kita, kawan kita, kerabat kita yang dekat dengan kita. Tapi siapa yang menjamin dari diri kita masing-masingnya? Maka dengan memperbanyak taubah dan juga istighfar ini bagian dari sarana dan upaya seseorang agar sabar dan kokoh di atas al-haq bentuk upaya untuk meraih rahmat dan kebaikan dari Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan at-taubah. Dengan istighfar kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Mengingatkan kita bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam juga membimbing kepada umatnya untuk meminta ampun kepada Rabb kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala karena memang Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala ini innahu huwal ghafurur rahim sungguhnya maha pengampun lagi maha penyayang di samping itu ayuhal ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an bentuk istighfar ini Ar Rasul Shallallahu alaihi wasallam penghulu Bani Adam yang telah mendapatkan ampunan dari kesalahan dan dosanya apa yang telah lewat dan yang akan datang jaminan kemaksumannya tetap membimbingkan kepada umat ini karena kasih sayang beliau yang sangat kepada umat ini sallallahu alaihi wasallam. Untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Di mana beliau memperbanyak istighfar di setiap harinya. Di dalam riwayat yang sahih dari jalan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam di rahimahullahu taala rahmatan wasiatan wa ghafaralah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca istighfar Rabbi firli wa tub anni innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Masya Allah. Membaca doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta diterimanya taubat seratus kali. Masya Allah. Dan amaliyah beliau sallallahu alaihi wasallam ini disaksikan oleh ummul mukminin Aisyah radhiallahu taala anha Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam istighfarnya ini sebelum beliau wafat. Dalam kondisi kita tahu beliau adalah penghulu Bani Adam. Ketika nanti di yaumul hisab pada hari perhitungan semua manusia semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga dibangkitkannya hari kiamat menunggu-nunggu dengan sangat kapan ditegakkan yang namanya hisab hingga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkasnya dari riwayat yang panjang dengan hadis syafa'a ini diberikan tempat untuk berdoa memohon langsung kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala Maqam Mahmud tempat yang terpuji di Basang masar ketika seorang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menunggu keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan menunggunya nggak main-main Jangan dibayangkan cuman waktu-waktu yang pendek Luar biasa mengerikan kondisi saat itu Ternyata beliau Sallallahu alaihi wasallam Yang diberikan kesempatan Untuk memberi syafaat Sehingga segera ditegakkan yang namanya hisab Mulia kedudukannya Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan umatnya ini akhir kali beliau diutus sebagai khatamun nabi tapi umatnya nanti dihisap pertama kali dan mendapatkan kenikmatan bagi yang berhak mendapatkannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan pula bagi umatnya yang durhaka kepadanya azabnya sehingga pertama kali diselesaikan urusannya keistimewaan yang sangat dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam demikian kuatnya dalam bertobat meminta ampun kepada Allah Rabbana tabaraka wa taala sebagai terbiatan contoh dan teladan uswah bagi umat ini. Maka masing-masing kita ayolah ikhwanana rahimani wa rahimakumullah jami'an hendaknya memperhatikan yang demikian ini. Betapa kondisi kedudukan istighfar ini sangat besar datangnya bimbingannya dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar masing-masing ini mendapatkan ampunan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaifiah, secara dan juga lafaz-lafaz istighfar yang ma'ruf bisa dirujuk dalam kutubul istighfar. yang kemudian untuk menjaga keistimohan keistiqomahan kita masing-masingnya di jalan Allah Rabbana wa taala ini hendaknya kita ini menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dengan orang dekat ketika seseorang ini bisa menunaikan yang demikian ini tahu loh itu taklimnya sudah lama eh. Tapi ada perkara-perkara ini yang rasanya kok nggak serk Kalau memang nggak bisa menyampaikannya, minta tolong dari asadi dari tempat. Ustaz, ini masalahnya begini. Kira-kira gimana yang benar? Nasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan bahwasanya cintanya kepada ikhwanana ini lillah wa fillah. Bukan kalau dekat dia begini, dibiarkan. Tidak. Supaya masing-masing kita senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Itu harus ada yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan mengapa? Dan sudah biasa dari kalangan kita. Sejak dahulu bahwasanya siapapun yang kondisinya ada muakhadat suatu yang kondisinya perkara-perkara yang melanggar syariat dimanapun berada siapapun dia bagian dari tanggung jawab kita bersama kita ingatkan kemarin bahwasanya bimbingan syariat ini dua sisi adanya lafat yang memperingatkan pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala ini bagi siapa yang dikendaki padanya kebaikan yang tidak masuk dalam kerugian memiliki sifat at-tawasi saling menasihati ya tidak mesti yang namanya menasihati itu oh ini udah lama ini tetap barakallahu lana sehingga yang pertama untuk meraih keistiqomahan tadi dengan berusaha senantiasa taubat istighfar. Dan yang kedua berupaya mengamalkan apa yang kita ketahui dari perkara yang ma'ruf. Kita bimbingan, kita arahkan untuk semuanya bisa berbuat ma'ruf. Dari perkara yang mungkar kita cegah dengan aturan dan bimbingan dari syariat Allah swt tentunya. Nah. Di sini ya wanana rahimani wa rahimakumullah jami'an kita teringat bagaimana tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Ketika ada dari kaum bangsawan saat itu berusaha menyampaikan ingin mengajukan rukshoh lah keringanan karena terbukti dari kalangan bangsawan tadi berbuat yang tidak benar dalam syariat ini, ini dengan mencuri. Maka berusaha ditutupi. Apakah Nabi Rahmat alaih salatu diamkan? Tidak justru digambarkan kebinasaanlah dari umat-umat terdahulu ketika mereka berusaha menegakkan hukum ini kepada orang-orang yang lemah dan membiarkan kepada orang-orang yang kuat. Bahkan disampaikan sekiranya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ini putri kesayangan beliau radhiyallahu taala yang paling mirip dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara berjalan dan yang lainnya, lahja dan gayanya. Tapi tetap diberikan hibrah pelajaran yang sangat agar umat tahu kedudukan dalam syariat ini mulia dari sisi ketegasannya. Sehingga ketika seorang dia bisa beramar ma'ruf anil mungkar sesuai dengan koridor dan kapasitasnya tentunya, maka ini perkara yang mulia kedudukannya. Dengan cara-cara, dengan jalan-jalan yang dibimbingkan dalam syariat yang mulia ini. Barakallahu lana wa iyyakum. Dan yang berikutnya adanya amaliyah yang besar yakni jihad fi sabilillah. Jihad ini amalan besar. Tetapi jihad yang syar'i ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya adalah bersama sultan, bersama penguasa. Dan sekian banyak rincian-rincian terkait dengan amaliyah jihad ini yang bukan di sini pembahasannya. Demikian pula yang perlu kita kedepankan dari amaliyah salihah untuk menjaga keistiqomahan ini adalah as-sadaqah wal ihsan. Adanya infak wa sedekah diperbanyak serta berbuat ihsan yakni kebaikan di mana berbuat kebaikan ini tidak semata-mata dengan rosmal saja, dengan harta. Hingga perkara yang mungkin dari kalangan kaum muslimin saat ini menganggap sesuatu yang mungkin remeh, tapi besar kedudukannya dalam syariat. Perkara yang ringan adalah ketika berjumpa dengan saudaranya dengan wajah berseri, dengan senyuman. Sehingga ketika berjumpu, eh, berjumpa dengan kaum muslimin umuman, hendaknya kita yang mendahului, bukan nunggu. Karena memang, ya afwan ya, tampang-tampang kita ini di masyarakat serem. Nah, itu kan ya. Ya kita harus mengakui muhasabah bin nafs. Apa susahnya? Yang kalangan nisanya perempuannya gak nampak semuanya, mau nyapa gimana? Kan itu kan ya. Kalau sama perempuan, ucapkan dengan mereka. Assalamualaikum, warahmatullahi bu, ba, dan yang lainnya. Masya Allah. Kalangan ehwanana. Gak gerak bibirnya, orang udah takut duluan. Mbak gerak bibirnya itu udah takut duluan. Padahal gak ngapa-ngapain dia diem tok. Gentar duluan gantikannya. Karena emang serem-serem. Coba diamalkan bimbingan Nabi Rahmat alaihi salatu wasallam senyum saja. Bernilai sodakoh berbuat ehsan kepada mereka. Niscaya akan terbuka kebaikan-kebaikan yang banyak dan seterusnya. Karena satu kebaikan ini akan mengajak menyeru kepada kebaikan yang berikutnya. Kalau seseorang yang perkara kebaikan yang paling ringan berat baginya, apalagi perkara yang ada beratnya, susah. Barakallahu iyyakum untuk menjaga masing-masing kita agar istiqomah alal haq. Nasallallahu alaihi afiyah fid Dan yang terakhir karena ya Ustaz Duna Insyaallah sudah siap-siap ini pendidikannya. Senantiasa berlindung kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dalam segala keadaan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kenikmatan, kita berlindung kepadanya agar kenikmatan-kenikmatan ini bisa terarahkan kepada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat kelak. Ketika kebaikan itu kita rasakan, kita memohon agar kita senantiasa dikuatkan dan dimudahkan untuk berada di atas kebaikan tadi. Ketika sikan nikmat kita dapatkan, kita memohon kepadanya agar nikmat-nikmat ini tidak tidak melalaikan dan tidak menggelincirkan kita. Giliran sebaliknya mendapatkan perkara-perkara yang mungkin dirasakan berat, adanya masakah dan yang lainnya, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam tanzilnya innamal usri yusra wa innamal usri yusra pengulangan dari kemudahan ini jadi satu masakah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ada jalan kemudahan dari dua sisinya. Maka jangan khawatir seorang yang senantiasa bersandar kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala banyak beristiadah banyak beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segalanya ada keburukan, memohon agar disegerakan hilangnya keburukan tadi dan menjadi haibrah pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita tergelincir padanya. Adanya sesuatu pelanggaran penyimpangan yang menjatuhkan dari kalangan ikhwanana kita pandang kondisi yang demikiankah asal muasalnya gimana mengambil pelajaran kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjadi kepada diri kita masing-masingnya hal-hal yang mengarahkan kepada keterginciran tadi.